Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana metode pengajaran untuk TK umur 45 tahun? Apakah perlu diterangkan tentang tajwid atau cukup membaca saja? Cukup membaca saja. Jadi tamhid ini semuanya cukup membaca. <clears throat> Tidak ada hafalan kecuali yang ada tulisan di situ Ehfal Nah, Bagaimana jika sendiri sudah khatam kera hati, Tapi masih belum lancar Al-Quran Dilanjutkan dengan Al-Quran al Dan terus dibimbing Untuk bisa menjadikan benar Nah yang jelas Ini hanya sekedar Pengantar Jadi kalau belum Tatbik secara total belum bisa Nah secara lancar kecuali kalau yang dibacanya itu betul betul mungkin masing-masing halaman betul-betul mungkin bagaimana jika dalam satu lembaga pendidikan terjadi perbedaan bacaan makhraj nah padahal masing-masing mengaji kiraahnya kelasnya masing-masing terus mencari terus mencari mana yang paling benar nah tidak berhenti begitu saja terus mencari Sebagaimana kita sering mendapatkan ilmu fikih yang berbeda-beda. Seorang talib ilm berusaha mencari mana yang paling rajih bagi dirinya yang itu diamalkan dan itu yang diamalkan. Apakah boleh bacaan ilhar untuk pemula seperti saktah dulu? Sebab jika yang nyambung anak TK kecil cenderung kolkolah ini dibiasakan yang benar nah bisa yang benar bisakah untuk memberi daurah di daerah lain nah satu jatim ya satu jatim satu Jawa Timur nah, daerah lain satu Jawa Timur khusus Jawa Timur terlalu banyak nah, terlalu terlalu banyak permintaan saya sendiri belum siap sudah ada, sudah ada permintaan sekitar 8 tempat semuanya di luar Jawa di Jawa juga sudah banyak sebenarnya permintaan tapi pondok kalau ditinggal terus daurah terus nanti pondoknya yang bubar Insya Allah setahun sekali Alhamdulillah Kalau belum masih banyak yang lain-lainnya mungkin yang Bisa memberikan daurah-daurah Nah apa saja kriteria hafalan anak-anak sehingga bisa dinaikkan dari sebuah surat menuju surat lain berikutnya yang jelas setiap hari itu harus nambah nah selain merajaah harus ada tambahan Nah, ini jalan yang paling bagus. Dan menambah tidak terlalu banyak yang jelas sesuai dengan kemampuannya. Di samping itu masih ada waktu untuk merojah. Maju-maju nanti terlalu yang belakang nggak bagian tempat. Disebutkan dalam Qira'ati bahwa jika belum benar semua maka diulang. Seberapa kriteria kebenaran bacaan anak-anak? Apakah harus benar semua? Yang jelas sulit untuk benar semuanya. Kalau sudah dianggap lumayan sudah dinaikkan begitu saja. Nah, kalau harus benar semuanya, nah sulit. Kadang-kadang mudarisnya juga belum benar. Ya, nah. Pada iya jilid 4 kita ketika sudah memasuki hukum-hukum tajwid, apakah anak harus mengerti dan hafal pengertian pengertian tersebut? Seperti idgham, naqis, mad wajib tidak. Pengertian-pengertian ini semuanya baru bisa dihafal dan diketahui setelah masuk ilmu tajwid. Nah, kalau kita mau belajar nah, peribahasa misalnya atau mengenal istilah-istilah konsonan atau diftong ataupun yang lain-lainnya sementara belum bisa membaca bahasa Indonesia maka sulit atau objek predikat nam dan sebagainya. dengan juga masalah akam tajwid. Orang tidak bisa um, tahu masalah ini sebelum bisa membaca Al-Qur'an. ya Al-Qur'an dulu baru nanti pengenalan ilmu tajwid. Kebiasaan anak membaca hafalan dengan imalah atau ucapan u menjadi o, ucapan i menjadi e. Apakah bisa ditolerir? Nah, ditolerir. Nah, bis, bagaimana cara afektif untuk membetulkannya? Jelas terus diulang-ulang. Yang salah ini diulang-ulang sering diingatkan. Nah, diketahui bahwa cara mengetahui ikhfa Kaf yang benar adalah dengan menutup hidung. Kalau ternyata dikala hidungnya ditutup, suara tidak bisa berbunyi, maka itu yang benar. Tapi kalau masih bisa berbunyi, maka itu yang salah. Apakah demikian juga berlaku pada kaf? Nah, berlaku pada kaf. Bagaimana dengan pendapat yang menyatakan bahwa jika demikian adalah metode ilsaq? Tidak benar. Bahkan kalau ilsaq itu bisa terdengar nah suara ketika ditutup hidungnya. Nah. Apakah bibir perlu ditarik setelah mengucapkan huruf istilah atau itu apa? yang berfathah seperti illa, nah, faiqa, nah, nah. Ditarik atau bisa juga dialihkan ke huruf setelahnya kalau huruf ini sudah sempurna ghalidha nah, ditarik lisannya atau mengucapkan huruf yang lain jadi kalau sudah sempurna dibiarkan demikian juga ketika alim dibiarkan aja bibirnya tertutup alim kecuali kalau sudah mau mengucapkan huruf lain yang terbuka terbukalah bibir tersebut <clears throat> pada bab ahkam ra pada poin tiga jawaz al-wajhain di sana disebutkan contoh tafhim aula adalah mis. Kemudian terkik aula ada delapan kalimat. Apakah yang demikian khusus pada contoh-contoh yang telah disebutkan atau pada semua kata khusus nah, khusus pada kalimat-kalimat tersebut yang boleh dibaca dua cara nah, dua cara tafkhim atau tarkik sedangkan yang lain tidak berlaku tidak berlaku ini khusus nah pada kalimat-kalimat tersebut saja. Misalnya nuzur di enam tempat dalam surah Al-Qamar. An Asri banyak tempat. Nah, Fa Asri juga demikian. Nah. Baik, masuk balas materi. halaman 16 pada jilid keempat Idgham Syamsi terkumpul dalam satu kalimat tib thumma sil rahiman tafuz difda ni'am da su'a dhannin zur syarifan lil karam nah kita urutkan di situ contoh-contohnya tib ya, ta thumma tha wa hakala alif walam tidak terbaca kalau di tengah kalimat. Tapi kalau di permulaan kalimat terbaca alifnya saja. Nah, lamnya hilang masuk pada itu uh, eh, pada huruf setelahnya. Baik bersama Al-Rahman. Demikian. Dibaca jelas dulu lamnya kemudian diidghamkan. Al-Rahman kemudian langsung kom. Ar-Rahman Ar-Rahman nah di bawahnya dibaca bersama sama mulai ta jamian diulang sekali lagi waturi jamian baik. Berikutnya Wasil Ayo Istamir Hasbukum Halaman 17 sekarang jalur. Tadi kerah jumhur di sini dibaca 4 atau 5 wajib mutasil 45. Ada di sana kerah waras kerah hamzah dibaca 6. Yang jelas 45 kerah jumhur. jadi dibaca 6 itu kerah waras sama hamzah dari dua jalur khallad dan khalaf. Khallad dan khalaf. Nah, tidak boleh dibaca dua harokat, tidak boleh dibaca dua harokat. Adapun kerah kolu dibaca tiga harokat ini bacaan lemah situ atau kerah yang doa Wa ulaik, demikian. Wa ulaik. Taib. Jadi u-nya dibaca pendek karena di atasnya wawu ada daerah. Taib sama-sama setelahnya mulai. Wasil Nah, kalmu, jami'an wasil نعم Jadi cara membacanya kalau dibaca empat jadi lima ini masuk. Wahada Wahada hulba. Demikian. Pas sini ini masuknya. ba. hulba. Wahadaiqa hulba. Baca lima, enam masuk. Wahada gulba. Ya. Wahadaiqa gulba. Nah, istamiru. نعم ما شاء الله استمر نعم Tamam. Nah, hasbukum kita lanjutkan pada halaman 18. Majais mufasil bimikdar arba atau khams halakat. Di Darus Syatibiyah harus dibaca 4 atau 5. Yang dibaca dua harakat itu kiraah dari jalur Taibah Nasr. Nah, fibat dari riwayah. Kemudian Ibn Katsir dari dua jalur Darul Bazzi wa Kumbul wa Qalun fi ba'd riwayah wa as an Abi Amr wadduri fi ba'd riwayah nam wa bi Ja'far jadi dibaca dengan dua harakat sedangkan waras sama Hamzah dari dua jalur khalad wa khalaf harus dibaca enam harakat oleh karena itulah Imam Al-Jazari mengatakan wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi ya harus sama kalau kita membaca dua harokat terus menerus dua harokat. Kita baca empat haka empat terus. Kita baca lima lima terus. Ya, tidak boleh takhlid. Kadang-kadang dua harokat, kadang-kadang empat harokat, kadang-kadang enam harokat. Nah, karena takhlid kiraah tidak boleh. Menurut pendapat jumhur. Sedangkan pendapat Syekh Islam boleh kan? karena sama-sama mutawatirah. Yang dua harokat juga mutawatirah, yang empat halakat juga yang enam juga nah yang jelas pendapat jumhur qurra tidak membolehkan termasuk ini takhlid fil qiraah ya sama bacaannya dua halakat dua halakat terus majais fasim kalau empat empat terus nah. sedangkan kita dibolehkan untuk membaca empat atau lima dari jalur saat ya sama-sama ala atharihim ya Baik, eh, bawahnya mulai Teruskan Samir? Min ajr. Demikian? Min ajr. Baik. Ayo. Nusa berikutnya halaman 19 dan ikhfa syafawi ar-rajih tertutup bibirnya tertutup namun tidak terlalu tertekan dan tidak ada furjah tidak boleh tertekan alaihim baba tidak boleh biasa dan tidak boleh ada furjah ada rongga alaihim baba karena akan menambah satu huruf wa'idun tidak ada dhabat di sana wa awal man ahdatha fi hadha man Amir bin Sayyid an Amir bin Uthman dari Kuala Mesir nah, tidak ada sebelumnya jadi ditutup yang rajih ditutup walaupun banyak yang mereka baca dengan terbuka tapi yang jelas rajih sudah ada kesepakatan nah, para ulama qurra di Dimas berkali-kali bahwa yang benar adalah tertutup. Nah. <clears throat> Alaihim baba yang alaihim baba. Baik, teruskan bahwanya mulai Istamir Baik. ما شاء الله وما طيب لست عليهم بمسيطر نعم عليهم بوكيل استمر طيب استمر ما شاء الله hati-hati itinya apa Dek? Diulang. Ayo. Baik, harnya pendek Setelah diulang berapa halaman 20 sekarang. Sekarang. Iklab sama pengucapannya dengan ikhfa syafawi. Kita tutup. Tidak ada furjah dan tidak pula tertekan. Sami'an basira ya Sami'an basira hati-hati jangan sampai basira banyak tipis sami'an basira ya sami'an basira baik bawahnya mulai Baik Ewa. Ewa. Wasil. Ewa. استمر ما Masya Allah Jangan sampai bob Hati-hati Setelah Andab Kemudian Istamir Alah, hasbukum. Sekarang lanjutkan halaman 21 Pengalaman lafzul jalalah yang dibaca tebal. Ini lam tidak boleh dibaca tebal kecuali pada lafzul jalalah yang didahului oleh fathah dhammah. Tidak boleh kita ucapkan wa huwal latiful khabir atau as-salah atau at talaqum tidak boleh. Hanya ada di lafzul jalalah didahului oleh fathah al dhammah. Kecuali kalau membaca kalau waras tapi ada syarat ya lam yang berfathah didahului oleh enam es sad wa ta wa dha sa wa ta wa dha as-salah ada tambahan lagi jadi selain lafzul jalalah nah ada as-salah wa talaq wa dhalta wa dhalta wa dhallalna karena di sosi banyak. Ya baca bis nah bismillah nah bismillah. Nah. nah. Allahu akbar banyak yang Allah. Bukan Allah tapi Allah. Nah, ini kita kemarin sudah kita jumpai di beberapa imam itu ternyata demikian. Tidak mengucapkan Allah tapi Allah. Nah. Jadi kalau ada lafzul jalalah oleh dhammah atau fathah dibaca tebal Wallah Demikian Wallah Wa yadribullah Wa yadribullah Juga Bukan seperti pengucapan Wallah Wallah Langsung lamnya lebih tertekan Daripada lam yang biasa Kalau lam yang tebal ini agak Lebih tertekan Nah Wallah Demikian Nah, sampai Allah wanya tipis. Wallah, ya. Allah. Wa Allah. Wa Allah. Bawahnya dibaca sama-sama mulai. Wallahu bima ta'maluna alim. Istamir. Masya Allah Hati-hati Asim kan? Asim Istamir Tamam Hati-hati semua hak dibaca tipis Tidak boleh Fattakullaha ha jadi ha hanya tipis. Fattakullaha hanya tipis. Diulang. Fattakullaha Istamir. Ala Allah tawakkalna haslukum masuk halaman 2 lafzul jalalah yang dibaca tipis kalau sebelumnya kasrah nah. Qulillah Mian Qulillah Nah Qulillah Mian Qulillah Bawahnya mulai Qulillahu asra'u makra Baik Wa azamu hati-hati mim ketemu dengan ba ikhfa syahwi iya. wadzal tidak boleh qalqalah bi ini tidak boleh bi ni tulang mimnya ketemu ba minimal dua harokat diulang Taib. Istamir. ولله الآخرة والأولى تمام ولله ملك السماوات والأرض نعم وكفى بالله شهيدا أيوه آيات الله مبينات ما شاء الله Baik, في sabilillah. Baik, طيب halaman 23 Am Kamil Biwairi gunnah Kalau kita baca daurahnya daurah sepekan Bukan daurah setengah hari Nah Kalau kita baca semuanya daurahnya daurah sepekan nah, Tidak cukup waktunya dia langsung masuk ra kamil jadi hilang total sudah nonnya langsung masuk ra rabbihim ya mir rabbihim ya juga ra langsung tebal karena berharakat fathah mir mir rabbihim baik bawahnya mulai wa huwa fi 'ishatin radiyah ya wa kulu mir rizqihi wa ilaihi kalau rohnya kasroh langsung tipis. Mirri. Tidak boleh mirri. Mirrizqi. Mian. Mirrizqi. Tidak boleh mirri. Tapi mirri. Nah, diulang. Wakulu jamian. Wakulu mirrizqi wa ilaihin Baik. jangan panjang-panjang walaupun ada bendera di situ. Kalau berhenti itu harokat. Mir rabbihimul huda, ya. Mir rabbihimul huda. Ayo. Muhammadur Rasulullah. Hati-hati mim tasdid berlaku terus hukumnya. Ulang. Muhammadur Rasulullah. Baik. Lahu syiar Rasulullah. عظيم أيوة قال فمن ربكما يا موسى langsung masuk ra faman rabbukuma diulang qala faman rabbukuma ya Musa istamir hati-hati wawu terus menerus tipis tidak boleh wa nah, wallah mian wallah Eh, sama-sama mulai. Wallahu ghafurur rahim. Nah, halaman berikutnya halaman 24.